Hari ini kita sudah memasuki hari yang kedua bulan puasa Ramadan. Semua Islam seluruh dunia wajib berpuasa. Diharapkan agar mereka bisa menjadi orang-orang yang muttaqin la'allakum tattaqun oleh karena itu marilah kita sama-sama melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan perlu Anda ketahui bahwa kebahagiaan dunia dan akhirat tidak bisa kita capai kecuali kita mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa mendekatkan diri pada Allah kalau kita tidak mau mengikuti dawuh-dawuh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga kita bisa menjadi orang-orang yang muttaqin dan tergolong orang-orang min ahlil jannah. Para hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia. Pada satu riwayat Rasulullah saw alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabat ketika berada di masjid. Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan datang dan masuk ke hadapan kalian seorang ahlu surga. Setelah mendengar sabda Rasulullah ini, orang jadi penasaran. Siapa sih orang ahlu surga itu Orang macam apa dia? Bagaimana keadaannya? Dan Rasulullah menjemputnya tidak sekali. Bahkan tiga hari berturut-turut ketika memasuki masjid. Ia sambil menentengkan sandalnya. Di wajahnya masih nampak bekas air bubuknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada para sahabat untuk memperhatikan orang yang disebut min ahli jannah. Ketika orang itu masuk ke masjid, tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Tapi tampaknya orang itu bukan orang kota. Rumahnya agak jauh. Yang jelas ia termasuk kaum Ansor. Di antara para sahabat ada yang penasaran yaitu Anas bin Malik dan Abdullah bin Amr. Orang-orang juga bertanya-tanya dalam hatinya. Apa keistimewaan orang itu? Nabi sampai menyebutnya berkali-kali. Padahal ia tidak termasuk orang istimewa di kalangan ahli Madinah. Ia orang biasa-biasa saja, orang awam. Pakaiannya sangat sederhana. Tapi raut mukanya memperlihatkan sinar iman dan hati yang ikhlas. Abdullah bin Amr tidak puas dengan hanya melihat-melihat wajahnya saja. Dia ingin tahu apa keistimewaannya sampai Rasulullah menyebutkan berkali-kali. Dengan niat yang bulat, Abdullah bin Amr pergi membuntuti orang tersebut sepulangnya dari masjid. Untuk mengetahui Siapakah orang itu sebenarnya? Bagaimana cara hidupnya? Bagaimana ibadahnya? Dan apa keistimewaan orang itu hingga ia tergolong min ahli jannah? Setelah sampai ke tempat kediaman Abdullah bin Amr berterus terang meminta izin untuk untuk bertamu di rumahnya selama tiga hari. Dan ia diterima dengan baik dan mendapatkan kehormatan yang tidak ber berlebih-lebihan. Ini menunjukkan ketulusan dan keikhlasannya. Siang malam Abdullah bin Amr meneliti gerak-gerik tutur katanya, amal ibadah tuan rumah. Ia tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Malah ia melihat bahwa orang itu pada siang hari bekerja. Tidak ada waktu yang terbuang. Dan pada waktu malam ia beristirahat tidur seperti halnya manusia-manusia lainnya. Tiap kali terbangun terdengar ucapan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang ia lakukan pun tidak berlebih-lebihan. Tidak salat semalam suntuk. Tapi <coughs> tapi hak badannya hak untuk istrinya <coughs> dan hak untuk kesehatan badannya terpenuhi semuanya. Selama tiga malam Abdullah hampir tidak tidur karena takut lewat tidak dapat menyaksikan apa yang diperbuat tuan rumah. Setelah tiga hari ia tinggal di sana, dia mesti harus pamit. Tapi hatinya belum puas. Ia tidak menemukan keistimewaan orang itu. Akhirnya ia pun berterus terang menjelaskan maksud yang sebenarnya mengapa ia bertamu selama tiga hari di sana. Dikatakannya bahwasanya ia ingin belajar. Ia ingin meniru amal ibadah yang dapat menyebabkan orang itu tergorong ahlu surga. Ia dengan berterus terang mengatakan bahwa selama tiga malam ia tidak mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ia pun langsung bertanya kepada tuan rumah, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaruh perhatian begitu besar terhadap dirinya? Orang itu pun menjawab dengan singkat, Ma huwa illa ma ra'ait. Tidak ada yang istimewa dari diriku. Kecuali apa yang kamu lihat di rumahku selama ini. Itulah aku. Jawaban itu tentu saja tidak memuaskan Abdullah bin Amr. Ia pun pulang dengan hati yang masih bertanya-tanya apa sebenarnya yang menjadi keistimewaan orang itu? Ketika ia hendak berpaling, hendak meninggalkan rumah orang itu, Abdullah bin Amr dipanggil kembali dan orang itu berkata, Ya saudaraku, tidak ada yang istimewa pada diriku. Hanya saja aku belum pernah melakukan kepalsuan terhadap siapapun dari kalangan orang-orang mukmin. Dan saya tidak pernah hasut, tidak, tidak pernah iri ataupun dengki kepada siapapun. Akhirnya Abdullah bin Amr berkata, Ya ini sebabnya Anda disebut-sebut oleh Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bin ahli jannah. Tidak banyak orang yang semacam Anda. Mazrul muslimin rahimakumullah. Abdullah bin Amr akhirnya merasa puas dengan keterangan yang diberikan kepadanya. Keterangan-keterangan tadi bisa disimpulkan bahwa orang yang disebut-sebut sebagai ahli surga tadi memiliki dua sifat utama. Tidak menjadi manusia palsu dan tidak memiliki rasa hasut dengki ataupun iri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah gambaran manusia mukmin penghuni surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua dan menggolongkan kita termasuk min ahli jannah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.